Qultu saya katakan kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء dalam bab ini pensyarah membawakan perkara-perkara yang terjadi di luar kebiasaan, keanehan-keanehan, dan juga karamatil awliya, keramat-keramat para wali. وذكر bihi اغتر به كثير من الناس ahwali الأحوال dan juga menyebutkan perkara-perkara yang banyak masyarakat tertipu yang ternyata itu hanya permainan-permainan syaitan. Berarti bab ini bab akan membawakan sekian banyak perkara-perkara yang luar biasa, keanehan-keanehan yang di luar kebiasaan, yang kadang dalam bentuk karamah bagi para wali, yang Allah muliakan mereka dengannya. Kadang itu adalah permainan-permainan syaitan, tetapi di atas namakan karamah. Alati gharrat katsiran minal awam wal juhal. Yang banyak menipu kebanyakan orang awam dan orang-orang bodoh. Karena mereka tidak bisa membedakan antara keanehan yang ini dengan keanehan yang itu. Wa annaha tadullu ala wilayah. Sehingga mereka mengira semua keanehan menunjukkan kewalian yani wilayah man jarrat alaihi atau ala yadih. Mereka mengira bahwa setiap keanehan merupakan tanda kewalian bagi orang yang terjadi keanehan padanya. Mimman huwa min awliya syaitan. Walaupun ternyata itu adalah wali-wali syaitan. Dan keanehannya merupakan sihir. La min awliya rahman. Bukan wali-wali Allah yang maha rahman. Kemudian berkatalah Syekhul Islam dalam kitab khusus beliau rahimahullah dengan judul Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Silahkan merujuk kepadanya. Berkata Musannif rahimahullah. Qala Ahmad. Qala haddathana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddathana Auf. Qala haddathana Hayyan ibn al-Ala. Qala haddathana Qatan ibn Qubaisah. An abihi. أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan sanadnya yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda innal iyafah wat tarq wat tiyarah minal jibti sesungguhnya al-iyafah dan at tarq dan juga tiyarah adalah termasuk dari al-jibti. Al-jibt adalah seher sebagaimana sudah dibahas pada bab sebelumnya. Berarti tiga macam perkara ini disebut dengan seher. Al-iyafah, al tarq wa-tiyarah. Apa iyafah? Al-iyafah zajrut tair. Iyafah adalah menghardik burung-burung agar dia terbang. Agar mereka terbang. Nanti kalau terbangnya ke sana, mereka akan tafsirkan berarti begini. Kalau terbangnya ke kiri, berarti begini. Kalau terbangnya ke depan sana berarti begini. Kalau terbangnya ke belakang kita berarti begini. Itu al-iyafah. Wattarq adalah al-khattu yukhat fil ardi. Sedangkan at-tarq adalah membuat garis-garis di tanah. Dan kemudian mereka ramalkan dengan garis-garis tersebut. Wattiyarah ma'ruf. Sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, yaitu menganggap sial pada perkara-perkara sesuatu, atau menganggap sial kalau ada tanda-tanda. Ada suara burung gagak berarti akan ada kematian. Kalau ada kupu-kupu berarti akan ada tamu. Kalau ada hanya saja tiarah tiarah biasanya pada masalah-masalah kesialan yang jelek-jelek. Al-Jid disebutkan oleh Al-Hasan dalam tafsir atau dalam syarah kalimat ini qala rannat syaitan dengungan syaitan Yani bisikan cuma kadang disebut dengan rannah dengungan dengungan itu suara yang tidak jelas yang hanya suaranya seperti begitu saja itu rannah Wa isnaduhu jayyid. Hadis ini sanadnya jayyid. Wa li Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihih Al-Musnad minhu dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga An-Nasa'i dan juga Ibn Hibban dalam sahihnya dan juga dalam Musnad disebutkan dalam syarahnya. Qala Ahmad yang dimaksud adalah Ahmad ibni Muhammad ibni Hambal. Rahimahullah. Di sini, Barakallahu fikum, menyebut seorang ulama dengan namanya saja, kalau bukan dengan maksud merendahkan, tidak mengapa. Jangan tersinggung. Kalau ulama saja tidak apa-apa, apalagi para kiai, para ustadz. Fulan berkata, Fulan berkata, tidak mengapa. Muhammad Sewet berkata, nggak apa-apa. Kalau memang tujuannya bukan sedang merendahkan. Biasa di kalangan para ulama menyatakan qala Ahmad, qala Syafi'i, qala Malik ibn Anas. Bahkan para sahabat, qala Abu Hurairah. Cuma kadang-kadang karena manusia kebiasaan diangkat, kebiasaan dibesarkan, dimuliakan, giliran disebut namanya saja tersinggung. Berat tersinggungnya ini ada syai, ada sesuatu di hatinya. Apakah ujub atau bangga diri atau ria dan sejenisnya. Maka dikatakan qala Ahmad rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Auf, lihat semuanya dengan namanya saja. Tidak mengapa. Ternyata yang dimaksud Ahmad adalah Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah. ومحمد بن جعفر Beliau adalah al-masyhur bi Gundar. Muhammad bin Ja'far dikenal dengan Gundar. Gundar al-Hudali al-Basri. Seorang rawi thiqah masyhur yang terpercaya. Meninggal pada tahun sittin wa mi'atain, 206 Hijriah. Sedangkan Auf yang dimaksud dalam sanad ini adalah Auf ibni Abi Jamilah dengan difathahkan jimnya Al-Abadi Al-Basri yang dikenal dengan nama Auf Al-Arabi. Auf Al-Arabi. Juga siqah, terpercaya. Mata sanata sittin wa, sab'in wa arba'in. Yang meninggal pada tahun 40 atau 47 Hijriah. Walahu sittun wa samanuna sana dan beliau berumur 86 tahun. Wahayyan ibn al-Ala huwa bitahtiyah. Hayyan dengan dua titik di bawah, bukan Hibban. Kalau ada dalam satu cetakan Hibban itu biasanya salah cetak. Wa yuqal Hayyan ibnu Mukhariq. Kadang-kadang dikatakan dengan nama Hayyan ibnu Mukhariq. Abul Ala Al-Basri. Seorang yang derajatnya dalam riwayat makbul. Diterima. Waqatan bifathataini. Qatan bifathataini adalah Abu Sahal Al-Basri. Saduq orang yang jujur. Berarti rawi-rawinya semuanya adalah rawi-rawi yang diterima riwayatnya. Bahkan yang paling bawahnya makbul tetap diterima. Sedangkan Abu Qabisa an abihi bifathi awalihi adalah Ibnu Mukhariq bidammil mim Abu Abdullah Al-Hudali. Beliau adalah sahabiyun, seorang sahabat yang mulia nazal al-Basrah yang tinggal di Basrah. Qauluhu ucapannya dalam hadis al-iyafa wa tarq wa tiyarah min al-jibti iyafa dan tarq dan juga tiarah termasuk jibt disebutkan iyafa yang zajrut tayri wa tafaul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha menghardik atau menghalau burung-burung agar terbang, maka akan dilihat terbangnya burung-burung tersebut. Akan dilihat jenis burung-burung tersebut. Akan didengar suara burung-burung tersebut. Dan semuanya kata mereka memiliki tafsir. Memiliki makna. Kemudian mereka ya yatafa'al. Isim. Disamunahu bi'ghair Ini istilah Nama saja tafaul. Padahal yang mereka lakukan tatayur. Rasulullah SAW melarang tatayur. Dan berkata, yu'jibuni al-fa'al. Dan aku kagum dengan al-fa'al. Al-fa'al adalah harapan-harapan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mengkhawatirkan ini ada tanda-tanda sial, ini ada tanda-tanda bencana dan sebagainya. Kemudian kita katakan khairan insya Allah. Itu tafa'ul. Al-fa'al. Dan Nabi suka. Yu'jibuni al-fa'al. Tetapi di sini tafa'ul yang dimaksud adalah tasya'um. Mana? Tasya'um. Ini syu'um. Menebak-nebak menafsirkan sebuah kejadian untuk menebak kejadian berikutnya. Karena burungnya burung kutilang, terbangnya terbang ke belakang. Berarti K kembali kutilang. Terbangnya ke belakang, cocok. Batal. Nggak jadi berangkat. Lo kenapa nggak jadi berangkat? Ini ada tanda-tanda yang menyuruh kita balik. Dari huruf K dan dari terbangnya ke belakang. Kalau burungnya burung puter bagaimana? Suruh muter. <laughs> Nasallallahu Ada jahlun baqi'. Ada jahlun baqi'. Itu adalah kebodohan yang mengakar. Qala rahimahullah bahwa Ayafah adalah menebak-nebak sebuah kejadian dengan nama-namanya dengan suara-suaranya dan dengan mamarraha terbang-terbangnya kemana. Wahuwa min adatil Arab dan itu adalah kebiasaan Arab di zaman jahiliyah. Wa kathura fi ash'arihim dan seringkali mereka sebut dalam syair-syair mereka. Kalau kita membaca syair-syair jahiliyah, di samping memuji berhala-berhala, di samping di sana ada berbagai macam kata-kata cinta, urusan dengan perempuan, memuji-muji perempuan atau memuji khomer. Plus seringkali mereka bicara tatayur. Burung-burung telah begini. Itu tanda akan begini. Burung-burung telah begitu. Itu berarti tanda begitu. Dalam syirik-syirik mereka. Menunjukkan kalau itu adalah adah jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah. Yuqal afa ya'ifu aifan. Disebutkan fi'il afa dan tasrifnya afa ya'ifu aifan masdarnya iyafa idza zajara wa hadatsa wa dhanna kalau dia menghalau kemudian dia menebak dan dia menduga-duga itu semua disebut dengan afa adapun yang kedua at-tarqu al-khattu yukhattu bil ardi asal katanya adalah garis-garis yang digariskan di tanah Kada fasarahu Auf. Demikian ditafsirkan oleh Auf, salah seorang dari rawi-rawi hadis ini. Wa huwa kadzalik. Dan memang demikian. Berkata Abu Sa'adat, man huwa Abu Sa'adat? Ibnu Al-Athir. Fi kitabih Gharib al-Hadis. Barakallahu fikum. Huwa darbu bil 'asa. At-tarq adalah memukul dengan tongkatnya ke tanah dan kemudian menggaris-gariskan alladhi yaf'aluhun nisa yang biasa dilakukan oleh para wanita. Wa qawluhu at-tiyarah wa amma at-tiyarah fayatil kalamu 'alaiha akan datang nanti pembicaraannya lebih rinci secara khusus fi babiha insyaallah pada babnya ada bab khusus bab at-tiyarah Adapun ringkasnya menganggap sial pada tanggal tertentu, pada bulan tertentu, pada hari tertentu atau menganggap sial ketika ada kejadian tertentu. Itu namanya tiara. Qauluhu minal jibti termasuk al-jibt. Tiga perkara tadi termasuk al-jibt. Ayat seher, yaitu as seher, Sebagaimana tafsir tentang mereka-mereka yang Allah katakan dalam Al-Qur'an yu'minuna bil jibti wa taghut ternyata di antara tafsirnya al-jibt adalah sihir. Qala al-qadhi wal jibtu fil asl al-fashal. Al-jibt asal muasalnya bermakna kegagalan. Dari kata fashal. Alladhi la khaira fih. Yaitu perkara yang tidak menghasilkan apa-apa dan tidak ada kebaikan apa-apa. Thumma lima yu'bad min dunillah. Kemudian dipakai semakin meluas pemakaiannya. Disebutkan pada semua apa yang disembah selain Allah. Berarti seperti tauhid. Kalau tauhid asal katanya togo yang bermakna melampaui batas. Kalau jib maknanya tidak ada manfaat apapun, nggak ada kebaikan apapun. Yang la syai'a alaih. Atau la syai'a fihi minal khair. Nggak ada sedikit pun kebaikan padanya. Kemudian dipakai untuk menjuluki sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka menyembah sesuatu yang tidak memiliki manfaat apapun. Itu jib atau mereka menyembah sesuatu yang menyebabkan mereka melampaui batas, maka disilakan tagut. Ila akhirih. Dan kemudian dipakai pula untuk seher dan tukang-tukang seher. As-sahir was-seher. Karena sama. La khaira Nggak ada kebaikan padanya, nggak ada keuntungan padanya. Kalau saja tukang seher atau seher itu menghasilkan harusnya tukang sayur itu kaya raya. Hidupnya enak. Nikmat. Punya pesawat pribadi. Iya kan? Tapi cerita-cerita dan kejadian-kejadian nyata tidak ada. Mereka itu yang hidupnya enak. Semuanya sengsara. Miskin. Di depan asap. Komat kamit dengan baju yang jelek. Rambut yang acak. Rumah yang angker mengerikan itu tukang sihir. Dan kenyataan memang demikian. Ya. Silakan lihat dukun-dukun. Begitu keadaan mereka. Ya. Artinya mereka tidak membawa kebaikan apa-apa. Di pinggir jalan duduk sambil menawarkan sesuatu yang siapa yang mau kaya, siapa yang mau ini, maka belilah atau inilah tips-tips yang akan menjadikan kaya. Saya punya jimat ini, saya punya jimat itu. Orang-orang yang berakal bertanya, lah kamu duduk di pinggir jalan kenapa? Eh, cari uang kan? Lihat jimat kamu aja untuk cari uang. Kenapa? Kenapa nggak komat kamit kemudian rumahmu diuruk sama emas misalnya? Kan selesai. Eh, nggak usah duduk di pinggir jalan, capek kamu. Eh, ini kalau orang mau berpikir. Ngapain dia cari uang di pinggir jalan? Panas, terik, kadang-kadang hujan, dia ngiup di pinggir jalan. Untuk cari uang. Tapi gayanya bahwa ini saya akan membantu kalian. Bukan saya mau cari uang. Ini jimat ini akan menjadikan engkau kaya raya. Lulu, lulu, lulu. Kok aneh. Ya, kamu sampai sengsara cari uang seperti itu. Menawarkan jimat yang akan membuat dia kaya. Jadikan dirimu kaya dulu aja. Ya, selesai. Ya. Qala. Qauluhu qala al-Hasan. Ada pun ucapan beliau di dalam matannya bahwa Al-Hasan menafsirkan al-jibd adalah rannatus syaitan. Dengungan syaitan. Bisikan syaitan. Qultu dzakara Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih. Demikian disebutkan oleh Ibrahim ibn Muhammad ibn Muflih. Abu Ishaq Al-Maqdisi Ar-Ramini Ar-Ramini Faqihun Hambali. Dia seorang faqih dari madhab Hambali anna fi tafsiri baqi ibni Mukhal, ibn Makhlad anna iblis ranna arba' rannat. Di dalam tafsir Baqi ibn Makhlad rahimahullah disebutkan bahwa iblis mendengungkan empat dengungan. Membisikan empat bisikan. Rannatun hina lu'ina dia mengeluarkan suara seperti itu pertama ketika dilaknat. Waranatun hina uhbita dan dengungan ketika diturunkan, dikeluarkan dari surga. Waranatun hina wulida Rasulullah dan dengungan ketika lahirnya Rasulullah SAW. Warinnatun dan dengungan ketika turun surat Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Wallahu taala a'lam demikian dikeluarkan dari oleh Ibn Abi Shaybah, sebagaimana disebutkan dalam Durrul Manthur. Ya. dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Awsat ya. dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Al-Haythami menyatakan bahwa hadis ini rijaluhu rijalus sahih. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi dari kitab sahih. Demikian dalam Majma' al zawaid oleh Al-Haythami. Berkata juga Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Wallahu taala a'lam. Qala Sa'id bin Jubair. Lama la'ana Allah iblis. Taghayyarat suratuhu an suratil malaikah. Ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, menghormati Adam. Maka dilaknat oleh Allah, "Innaka minal marjumin." Wa suratuhu. Maka bentuknya berubah dari bentuk malaikat menjadi bentuk yang lebih jelek. Waranna rinnatan dan dia mengeluarkan suara Fakullu rinnatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah. Maka setiap dengungan dia itu terus menerus mengaung atau meng, berdenging ya istilahnya. Terus di dunia sampai hari kiamat. Dengungannya ada. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Dan Sa'id bin Jubair juga meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, lama fataha Rasulullah SAW Makkah, ketika Nabi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya membuka kota Mekah, ranna iblis, rannatan, ijtama'at alaihi junuduhu. Iblis mengeluarkan suara lagi. Dan berkumpullah seluruh tentaranya. Demikian diriwayatkan oleh Al-Hafidh al diyya Al-Maqdisi fil Mukhtara. Apa itu ronin tadi yang saya terjemahkan dengungan tadi? Ar-ranin adalah saut. Wa qad ranna yarinnu raninan. Itu tasrifnya. Maknanya mengeluarkan suara. Kalau kita bicara bel sekolah kita akan katakan ronna jarasul. Nah, ronna jarasul madrasah. Kalau kita bicara tentang sah jam kita Wanna jarasus sa'ah. Ya, begitu. Ya. Wallahu ta'ala alam seperti apa? bihada yadhar ma'na qawlil Hasan rahimahullah. Berarti kalau kita terjemahkan secara bebas. Bahwa rannata syaitan adalah suara-suara syaitan. Nah, apakah berdengung atau berdesis atau mengaum atau menggonggong wallahu alam. Ya, yang jelas mengeluarkan suara. Di antara suara-suara syaitan itu adalah apa yang masuk ke telinga para dukun-dukun, para saharah, para kuhan, yaitu at-tarku wal-iyafah wal-tiarah. Tiba-tiba terbetik di benaknya. Ini tanda-tanda kejelekan. Ini tanda-tanda musibah. Itu dari suara syaitan, dari dengungan syaitan. Wali Abi Dawud Ibn Hibban fi sahihih al-musnad minhu walam yadkur at-tafsir alladhi fassarahu bihi Auf. Ucapannya dengan kalimat dan juga Abu Dawud dan Ibn Hibban dalam sahihnya dan juga musnad daripadanya enggak disebutkan tafsir yang mana yang menukil tafsiran Auf rahimahullah. Tetapi didapati ada riwayat dari Abu Daud dengan tafsir tersebut. Bahwa al-jibt adalah rannatus syaitan atau rinnatus syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dengan saut. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Dengan kalimat saud Wajlib alaihim birajlika bikhailika wa rajlik wa'idhum ila akhiril ayah. Berarti kadang disebut saut, kadang disebut rinnah. Qala al-musannif rahimahullah. Wa an Ibnu Abbas kata musannif, kita kembali kepada matan. Musannif menyatakan dari Ibnu Abbas, qala qala Rasulullah sallam, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan min as-sihr Zada ma zada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan, maka berarti dia mengambil salah satu cabang dari cabang-cabang sihir. Zada ma zada. Akan lebih kalau lebih. Akan tambah kalau dia tambah. Kalau satu cabang, berarti satu cabang sihir. Kalau dua, berarti dua cabang sihir. Kalau tiga, berarti tiga cabang sihir ila akhirnya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Disebutkan dalam syarahnya. Kada sahahahu An-Nawawi. Demikianlah disahihkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Salah satu ulama besar dari madhab Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dan juga Az-Zahabi <clears throat> An-Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Salihin sahihnya hadis ini dalam hadis yang ke-637. Sedangkan Zahabi menyebutkan dalam Al-Kabair 123 dan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa wa isnaduhu sahih. Qauluhu man iqtabasa. Ucapannya dalam hadis, siapa yang iqtabasa mengambil. Saya terjemahkan mengambil. Iqtabasa itu seperti engkau mengambil api dari api orang lain. Maka dia ikut menyala sebagaimana menyalanya api tersebut. Itu iqtabasa. Asal muasalnya. Barangkali kalian ingat ayat tentang Nabi Musa alaihissalam yang menyatakan bisa jadi atau la'alli akhudhu biqabasin. Begitu ayatnya. Nah, biqabasin. Ada qabas. Qabas itu menyulut atau mengambil sesuatu. Dalam keadaan itunya tidak berkurang. Beda dengan mengambil ini, taruh sini dia hilang. Tapi kalau iqtabasa, dia mengambil tapi dia tidak kurang. Tetap saja. Sebagaimana kamu mengambil api, minta apinya dong. Kamu ambil api tadi, api yang ada tetap tidak berubah dalamnya iktabasa. Termasuk yang demikian adalah kalimat-kalimat apakah berupa ilmu yang baik ataupun sebaliknya. Ucapan-ucapan yang jelek. Ucapan aslinya tetap. Kamu ambil ilmu dari kitab, dari Quran, dari hadis. Iktabasa. Kalam syekh. Itu nggak apa-apa. Pakai kata iktabasa. Demikian pula pada perkara yang sebaliknya Sebagaimana di sini iktabasa Syu'bah mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan. Sudah dibahas pada kajian yang lalu atau pada kajian-kajian yang lalu bahwa ilmu perbintangan ada dua jenis. Ada ilmu tasyir, ada ilmu ta'sir. Adapun ilmu tasyir tidak mengapa. Tetapi ilmu ta'thir haram. Anda kalam? Anda kalam. At-ta'thir dari kata-kata asar yaitu pengaruh. Asara yu'assiru ta'siran. Asara yu'assiru ta'siran. Kalau bintang begini, kalau bintang begitu akan begini. Siapa lahirnya di bulan ini sama bulan ini berarti bintangnya Virgo. Kalau ini sampai bulan ini berarti bintangnya Pisces atau bintangnya Gemini atau atau atau. Kalau ini berarti akan begini akan begini akan begini. Kalau sudah. Maka itu namanya ilmu takzir. Ilmu at-ta'zir. Tetapi kalau ilmu tasyir Tasir dari sayyara yusayyiru. Perjalanan bintang-bintang. Dan dengan itulah para ulama bisa memperkirakan kapan datangnya bulan ini dan bulan itu. Kapan masuknya, kapan terjadinya gerhana, kapan terjadinya uh, bulan sabit dan sebagainya itu dengan ilmu apa? Tasir. Sebagian ulama menyatakan yang ini tidak mengapa. Walaupun tetap untuk memastikan gerhana harus melihat. Ya. Misalnya dihitung-hitung-hitung, berhasil menghitung. Dengan ilmu apa? Ilmu tesir. Ya. Peredaran bintang-bintang, peredaran bulan, peredaran matahari. Berarti tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana. Apakah kita tanggal sekian, jam sekian langsung sholat gerhana? Tidak. Karena Nabi menyatakan ida ra'aitumuhu kalau kalian melihatnya fasja'u ilallah. Hendaklah kalian takut dan kembali kepada Allah. Salatlah ila akhir. Idza aitumu Maka kata para ulama, kalau engkau melihat jam, tanggal yang sudah duga akan gerhana ternyata tidak terlihat karena sesuatu, apakah awan yang tebal dan sebagainya, maka tidak disunahkan sholat gerhana. Tapi kalau terlihat benar dengan mata kita bahwa ini terjadi, baru kita sholat. Sama seperti hisab tadi Ilmu tasir bisa menghitung kapan masuknya bulan Ramadan, kapan terjadinya Idul Adha, Idul Fitri, lah akhirnya. Itu juga sama. Silahkan saja untuk memperkirakan. Tetapi ketika pada hari hanya harus meru'yah. Bukan dengan qaf, bukan meru'yah, meru'yah. Ini ro'a, melihat apakah benar-benar ada hilal atau tidak. Kalau terlihat hilal, maka besok adalah Ramadan. Atau kalau hilalnya hilal syawal, maka besok adalah idul fitri ila akhir. Ada ilmu tesir Tentunya yang dimaksud di sini adalah ilmu at-ta'sir. Mereka berkata bahwa peredaran bintang-bintang, perjalanan bulan dan matahari, perjalanan segala macam bentuk bintang itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi kejadian-kejadian di muka bumi. Mereka berkata ada bintang ini, ada bintang itu. Kenapa ada bintang skorpion. Kenapa ada bintang ini bintang kalau bahasa Indonesia bintang ikan, bintang kala jengking, bintang layang-layang ila akhirnya. Karena memang bentuknya seperti itu, bintang-bintang tadi berkumpul membentuk satu bentuk-bentuk. Dan mereka kasih nama dengan bentuk-bentuknya. Yang bentuknya seperti kala jengking dikatakan scorpion. Yang bentuknya ini mereka sebut lagi Kemudian mereka berkata, ini akan begini, ini akan begini, ini akan begini. Dan itu munculnya pada bulan sekian sampai bulan sekian. Kalau itu muncul dari bulan sekian sampai bulan sekian, kalau ada yang lahir tanggal itu berarti bulan lahirnya dia di bintang ini. Maka dia ditebak, berarti dia akan begini, akan begini, akan begini. Fahadha barakallahu fikum syu'batun minas seher. Itu adalah satu cabang dari cabang-cabang seher. Kami saatil an. Hah? عادي ونص تماما إذا انتهى الوقت يا أخي مسكين داويها داويها إن لكل داء دواء ساعتكم مريضة إما مريضة وإما جائعة جوع ها kasih makan kasih baterai lagi yang baru Barakallahu fikum.